Kita masih membahas masalah Al-Kabair yang kita angkat dari kitab Al-Kabair tulisan al zahabi Pada uh, eh, Al-Kabirah Rabi'ah Asyarah kita telah membahas satu dosa besar yang sangat berbahaya dan sangat buruk akibatnya bagi Islam dan kaum muslimin yaitu al kidib al Allahi Azza wa Jalla وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebutkan bahwa orang eh, orang-orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas nama agama berarti ia telah menempatkan dirinya di enar di neraka dan telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka sebagaimana hadis mutawatir yang sampai kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku maka silahkan dia siapkan tempatnya di dalam api neraka dan juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama seperti berdusta ya atas selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna kadiban alayya, laisa kadibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama selainku. Karena berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita telah e, menghalalkan suatu yang diharamkan oleh Rasulullah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh beliau. Karena apa-apa yang dikatakan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, Khonifuddin, yang berdusta atas nama Nabi ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencap orang-orang yang menyampaikan hadis dari beliau dan ia tahu bahwasanya itu palsu, maka dia termasuk salah satu di antara para pendusta. Dia terhitung al-kadzabin, dia terhitung al-kadzib, dia terhitung berdusta. Man rawa anni hadisan yara au yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibin atau ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan dari dariku satu hadis yang ia tahu, yang ia mengetahui, yang ia meyakini bahwasanya hadis itu adalah dusta, hadis itu adalah bohong, maka ia termasuk salah satu di antara dua pendusta atau termasuk orang-orang yang berdusta. Termasuk orang-orang yang berdusta. Maka dari itu para ulama melarang ya meriwayatkan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu apabila tidak disertai dengan penjelasan. Ya, jadi wajib disertai dengan penjelasan yaitu menjelaskan bahwasanya hadis ini palsu, hadis ini dhaif, hadis ini lemah dan sejenisnya. Jadi harus disertai dengan penjelasan. Tidak boleh kita menyampaikan hadis yang kita tidak tidak bisa memastikan kesahihannya, lalu itu kita nisbatkan kepada Nabi tanpa penjelasan. Nah, demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa jami'an. Pertemuan kita pada uh, dua uh, dua pekan yang lalu. Nah kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan Al-Kabirah Al-Khamisah Asyarah Dosa besar yang ke-15 Yaitu Al-Firar Minazah Lari Melarikan diri ya pada saat pertempuran dari medan perang Ini merupakan salah satu dosa besar ya yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan pelakunya dengan ancaman yang berat yaitu kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya di dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan فلا تولوهم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله berfirman Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu maka janganlah kamu membelakangi mereka, yaitu mundur ke belakang. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu telah kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah neraka jahanam dan amat amat buruklah tempat kembalinya itu. Surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling yang mundur ke belakang pada saat pertempuran, pada saat bertemunya dua pasukan yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir dengan ancaman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Dia telah kembali dengan membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman di dunia. Nah, kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan jahanam sebagai tempat tinggalnya. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi ancaman neraka dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka apabila ya seorang telah hadir di dalam saf ya telah hadir di dalam saf pertempuran bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir, maka dia tidak boleh melarikan diri dari medan pertempuran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkat, bersabda, "Izdanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hun?" Qal, "Asy-syirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأقل الربا وأقل مال اليتيم وتولي يوم الزهف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات Nabi berkata, hindarilah, jauhilah tujuh perkara yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, yaitu berbuat syirik. Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran. Tawalli yaumuz maksudnya adalah melarikan diri dari medan pertempuran saat dua pasukan sudah saling berhadapan yakni pasukan muslim dan pasukan kafir. Kecuali melakukan manuver untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan muslim yang lainnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi yaitu illa mutaharrifal liqital atau mutahayyizan ila fi'ah kecuali dia mundur itu untuk kepentingan siasat perang menunjukkan seolah-olah dia mundur tapi ternyata ia melakukan manuver untuk memukul musuh dari belakang atau mutahayizan ila fi'ah atau ia ingin bergabung dengan pasukan yang lebih besar ingin nggak bergabung dengan pasukan yang lebih besar boleh jadi karena jumlah yang tidak seimbang maka dia mutahayiz ia berbelok dan untuk menggabungkan diri ya dengan pasukan yang lebih besar. Nah, kecuali untuk dua alasan ini, maka dilarang, diharamkan melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, kemudian Nabi mengatakan, waqadful muhsanat al-mu'minatil ghafilat. Dan yang ketujuh adalah menuduh zina wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa itu dan mereka tidak tahu menahu dengan perbuatan dosa itu. Nah demikian Fiddin azani Allah wa jami'ah. Jadi ayat dan hadis yang kita bacakan tadi berisi larangan keras. Ya, melarikan diri dari medan pertempuran saat bertemu antara pasukan muslim melawan pasukan kafir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan ancaman murka dari Allah dan api neraka. Demikian juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkannya ke dalam dosa uh, al-mubiqat, tujuh dosa besar yang membinasakan. Dan ini ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum jami'an merupakan dalil bagi jumhur ulama yang menyatakan bahwa ya haram hukumnya melarikan diri dari medan pertempuran. Ya jumhur ulama berpendapat haram hukumnya melarikan diri dari medan pertempuran ya kecuali ada satu pendapat dari Al Hasanul Basri beliau mengatakan ya tidak tidak haram tapi sebatas makruh lalu mereka eh, lalu beliau ya Al Hasanul Basri mengkhususkan ayat tersebut ya ayat yang kita bacakan tadi ya dalam surat uh, eh, Al Anfal ini beliau bawakan kepada khusus pada pada saat perang Badar ya beliau membawakan ya uh, makna ini dari sabda uh, dari firman Allah Subhanahu wa taala wa may yuwallihim yauma idzin ya lalu beliau membawakan ya yauma idzin waktu itu adalah perang Badar nah jadi beliau mengkhususkan ini untuk perang Badar akan tetapi Ikhwanifiddin ya pendapat yang sahih pendapat yang rajih pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa ya eh, eh, larangan ini ya eh, berlaku umum ya bukan hanya pada perang Badar saja tapi berlaku bakin ila yaumil qiyamah ila an baqiyal jihad ya bahwasanya hukum ini berlaku selama masih ada jihad fi sabilillah dan selama masih ada perang fi sabilillah nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an jadi jumhur ulama pendapat haram dan mereka menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar. Nah, tadi dikecualikan yaitu orang-orang yang lari dari hadapan pasukan kafir untuk melakukan tipu daya, ya, untuk menunjukkan seolah-olah ia takut kepada mereka, kemudian ia melakukan manuver untuk e, mengepung mereka dari belakang, maka hal itu diperbolehkan. Dan itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, illa mutahayyizan eh, illa mutaharrifal liqital kecuali mereka berbelok untuk siasat perang. Nah, demikian ya fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga yang lari dari e, satu arah ya, yang lari atau mundur ke belakang untuk bergabung dengan pasukan muslim, ya. Yang lainnya dari arah yang lain untuk saling memberikan bantuan. Maka hal itu ya juga dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan hingga walaupun ia berada dalam sebuah pasukan kecil misalnya lalu ia lari untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Nah, maka perbuatan itu termasuk yang eh, dibolehkan dan termasuk dispensasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Ya, demikian pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Apabila pasukan ya tidak seimbang dan e, keluar dari batas yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan perbolehkan yaitu satu banding dua ya satu banding dua diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu <clears throat> ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala iyyakum minkum isruna sabirun iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat uh, Al-Anfal ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun hai nabi kobarkanlah semangat para mukminin untuk berperang jika ada 20 eh, orang-orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Jika ada seratus orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala meringankannya. Ya, jadi kata uh, eh, Ibnu Abbas mengatakan kataballahu alaihim min Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk tidak lari, ya. 20 orang apabila melawan 200. 20 orang melawan 200. Artinya satu banding 10. Tsumma nazalat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dispensasinya. Ya, memansuhkan hukum terdahulu Allah mengatakan ya al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin sekarang Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan maka jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang. Dan jika di antaramu ada seribu orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan eh, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi satu banding dua. Ya satu banding dua. Fakataba Ibnu Abbas melanjutkan Fakataba Allah yafir Allah rami mi'atun min mi'ataini. Dan Allah mewajibkan agar 100 orang tidak boleh lari apabila berhadapan 200 dengan 200 orang musuh. Apabila telah berhadapan dengan 200 orang musuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Jadi apabila pertempuran yang berlangsung itu adalah satu banding dua, ya satu muslim berbanding dengan dua orang musuhnya dan dari orang-orang kafir maka ia tidak boleh lari ya ia tidak boleh lari ya dia harus menghadapi dua orang kafir itu nah itulah dia batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah dia batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan tetapi ya misalnya pertempuran tidak seimbang satu melawan dua ribu misalnya satu melawan dua puluh, satu melawan lima puluh. Maka dia boleh melakukan manuver. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya. Au mutahajizan ila fi'ah. Atau ia ya berbalik mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Ya seperti yang dilakukan oleh Khalid Ibnul Walid ya pada peperangan Mu'tah, ya ia mengambil inisiatif untuk mundur ya kembali ke Madinah karena melihat ya pasukannya ketika itu tidak seimbang melawan pasukan Romawi yang besar yang banyak lebih banyak jumlahnya maka untuk maslahat kepentingan ya eh, pasukan muslim ketika itu beliau mengambil inisiatif yang bijak sekali dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan eh, keputusan yang diambil oleh uh, Khalid ibnul Walid demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya dan ini merupakan e, salah satu pemahaman yang tepat dari Khalid Ibnul Walid ya bahwa ya itulah dia ya yang dimaksud dalam ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa yaitu kelemahan yang ada pada kaum muslimin kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan jatah satu orang muslim itu melawan e, dua orang jatah bagi setiap orang muslim itu melawan dua orang kafir. Demikian ikhwanifiddin Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ikhwanifiddin berkaitan dengan e, berperang ya melawan musuh atau jihad fisabilillah ya e, eh, e, eh, se, se, jihad itu menjadi fardu ain. Ya, jihad itu menjadi fardu ain atas seseorang ya dengan ya fi ahwal uh, muayyanah ayyanah al ulama. La yakunul jihad fardu ain. Jihad itu tidak akan menjadi fardu ain illa fi ahwal muayyanah. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ada empat kondisi. Al-ula, yang pertama adalah Idha hadar saf Jika ia sudah hadir di saf Yaitu dia sudah hadir di medan pertempuran. ia telah berhadapan pasukan muslim dengan pasukan kafir. Maka dia tidak boleh lari. Wajib baginya fardu ain baginya ketika itu untuk berhadapan dengan musuh. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, ya di dalam surat uh, Al-Anfal yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, memerangimu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur ke belakang. Itu yang pertama. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa at-tawalli yaumaz-zahfi minal mubiqat. Ya, bahwa melarikan diri pada saat pertempuran itu termasuk perkara yang membinasakan dosa-dosa besar. Yang kedua adalah as-saniyatu idza hasara baladahu al-adu jika negerinya ya jika tempat yang ia tinggali itu dikepung oleh musuh idza hasara baladahu al adu jika negerinya sedang dikepung oleh musuh falabud ayudafi li faqil hisar an baladihi maka dia harus membela dan mempertahankan diri untuk membebaskan ya kaum muslimin ataupun e, menyelamatkan negeri kaum muslimin Nah demikian, ya demikian. Wa fi hadhil hal qala ulama dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan innahu yakunu fardhu ain. Ya, fardhu ain baginya. Ya, anna hadha ya, anna hadha kataqabul saffain. Karena kondisi seperti ini kataqabul saffain, seperti berhadapannya dua pasukan. Nah, itu kondisi yang kedua. Astadi satu, yang ketiga adalah idza istanfarahul imam. Apabila imam atau pemimpin kaum muslimin yang sah memintanya untuk keluar. falokal jika imam mengatakan misalnya, ya fulan ukhruj, wahai fulan, keluarlah berperang, sara fardu ain. Maka ya jihad ketika itu menjadi fardu ain baginya. Fala yajuz ayakul, dia tidak boleh mengatakan murwairi, ya perintahkan selain aku suruh orang lain bal yajib ayute namun dia wajib untuk menaati pemimpin atau imam ketika itu nah kemudian yang keempat ar-rabi'atu idza da'atil hajah ilaihi bi'ainihi jika memang ada kebutuhan mendesak untuk dia ikut serta di situ misalnya ya ayyakuna arifan in minas silah dia mengerti satu jenis senjata misalnya. Wala yastakhdimu illa mithluhu dan tidak bisa digunakan tidak di, eh, tidak bisa digunakan kecuali senjata itu. Ya, fahuna yata'ayyan alaihi al qital. Maka pada kondisi seperti ini wajib baginya untuk ikut berperang ya bihad, bihadas silah alladzi la ya'rifuhu illahu ya dia harus berperang dengan menggunakan senjata itu yang mana tidak ada yang mengenal senjata itu kecuali dirinya misalnya. Oh, nah inilah dia al ahwalul arba. Ya, empat kondisi yang disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya pada kondisi itu al jihad yakunu fiha fardhu ain. Jihad menjadi fardhu ain. Wa ma ada dzalika fa innahu fardhu kifayah. Adapun selain itu maka jihad merupakan uh, fardu kifayah. Nah demikian yang kami ya Allah wa iyakum jami'an Taib Nah di dalam kesempatan ini juga kita ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa jihad yang dimaksud yang kita maksud di sini adalah jihad yang syar'i. Ya, um, jihad yang kita sebutkan tadi empat macam atau empat kondisi. Ya, nah jihad itu adalah jihad lai kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala ya bukan jihad-jihad jahiliyah jihad untuk membela uh, apa namanya uh, eh, kaumiah ya jihad untuk membalas dendam atau jihad-jihad yang lainnya yang tidak syar'i demikian juga ya jihad yang ya, yang kita sebutkan tadi idastan farahul imam jika dia diminta keluar oleh imam imam yang dimaksud di sini adalah bukan imam-imam gadungan ya imam kaum muslimin ya pemimpin kaum muslimin ya pemimpin kaum muslimin seperti di negeri ini ya kita mengenal siapa pemimpin kaum pemimpin di negeri ini pemimpin kaum muslimin di negeri ini yaitu presiden kita nah jadi jadi apabila presiden memerintahkan ya menyuruh ya warganya atau rakyatnya untuk angkat senjata maka wajib bagi rakyatnya untuk mengangkat senjata karena presidenlah pemimpinlah yang punya hak untuk memobilisasi massa menggerakkan masa untuk berjihad Selain itu, pihak-pihak swasta tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Demikian juga imam-imam gadungan. Ini bukan jihad syar'i seperti yang di apa namanya diusung oleh e, beberapa kelompok. Ya, yang mengklaim bahwasanya pemimpinnya adalah pemimpin kaum muslimin. Padahal ya pemimpinnya itu pemimpin bawah tanah yang tidak dikenal. Maka dari itu Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, "Siapakah imam?" Maka beliau mengatakan menjawab, yaitu yang apabila masyarakat ditanya siapa pemimpin, maka mereka akan menunjuk orang yang sama, orang yang satu. Nah, kita tahu siapa pemimpin kita di negeri ini, yaitu presiden kita. Maka itulah yang berhak untuk istinfar, untuk meminta ya kaum muslimin di negeri ini untuk berjihad. Selain itu, ya wajib diabaikan seruannya. Wajib diabaikan ya apa namanya mobilisasinya. Ya, panglima-panglima gadungan ya iya. pemimpin-pemimpin imam-imam gadungan ini jangan direspon ajakan mereka untuk berjihad karena jihad itu pada waktu itu adalah jihad yang tidak syar'i. Nah, jadi ingat ada empat kondisi yang kita sebutkan tadi, yaitu apabila seorang sudah hadir ya di hadap di hadapan musuhnya dia tidak boleh lari jihad pada waktu itu menjadi fardu ain. Yang kedua adalah kondisi di mana negerinya dikepung oleh musuh, ya maka dia harus mempertahankan negerinya. Nah kemudian yang ketiga dia diminta oleh imam untuk keluar, ya, dia diminta oleh imam untuk keluar itu pemimpin kaum muslimin yang sah. Kemudian yang keempat, ya, eh, karena desakan kondisi tertentu. Misalnya ia sangat dibutuhkan ya untuk hadir di medan perang. Wallahu alam bisawab. Jadi ya, ini perlu kita uh, garis atasi di sini Khonifuddin para pendengar yang berbahagia karena sebagian orang menggunakan ini untuk menakut-nakuti orang-orang yang berada di dalam kelompoknya untuk eh, apa namanya keluar dari real perjuangan mereka ya dengan alasan kamu tidak boleh keluar dari jemaah ini karena kalau kamu keluar berarti kamu eh, masuk dalam ancaman ayat ataupun hadis tawalliyo mazahwi ya ber, apa namanya berpaling atau lari dari pertempuran dari jihad ya dan jihad yang mereka maksud di sini jihad yang apa namanya yang tidak syar'i tadi ya jadi ini tidak masuk dalam ancaman yang kita sebutkan atau dosa yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Nah demikian ikhwan fiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini mohon perhatiannya supaya tidak dibelokkan dan disalahartikan eh, apa namanya eh, dosa besar yang ke-15 ini yaitu lari dari medan pertempuran yaitu pertempuran medan pertempuran yang memang syar'i ya bukan eh, apa namanya jihad-jihad yang menyimpang dari real syariat itu tidak eh, termasuk di dalam pembicaraan kita pada pagi ini khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an bahkan itu termasuk penggelapan makna dari tawal yaumazahfi wallahu alam bisawab nah ikhwanifiddin eh, eh, para pendengar yang berbahagia oleh karena itu ya dianjurkan ya bagi seorang muslim untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari terbunuh saat melarikan diri. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa uh, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa taraddi wal harami wal gharaki wal hariqi وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأن و, و, أو أموت لدغا Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hadam, yaitu mati tertimpa reruntuhan. Bangunan yang runtuh kemudian menimpa dirinya. Kemudian wataraddi. Ataraddi adalah jatuh dari tempat yang tinggi. ya seperti gunung, atap atau terjatuh dari tempat yang dalam seperti jatuh ke dalam sumur dan lain sebagainya. Wal harami dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al haram. Al haram di sini maksudnya adalah usia lanjut ya yang membuat dia menjadi pikun, kepikunan ya. Nah demikian ya kepikun itu adalah satu musibah maka kita harus berlindung dari al haram dari kepikunan. Kemudian wal ghoroki, mati tenggelam. Wal hariqi, mati terbakar. Wa'udhu bika min khabbatan ya syaitan endal maut. Dan aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan saat aku mati, sakarat. Yaitu gangguan setan yang merusak akal dan agamaku ketika mati. Nah, di sini dikhususkan ya, saat mati karena menjadi ukuran adalah yang menjadi ukuran adalah kesudahan umur. Ya innama amalu bil khawatim. Apakah dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kita mohon kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat dia lapang agar Allah Subhanahu wa taala mengingatnya pada saat-saat sempit. Agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya pada saat-saat sempit. Ta'arraf ilallahi fir Ya arif kafis syiddah. Kenalilah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengingatmu pada saat-saat sempit. Biar kita pada masa hidup ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tauhidnya, ingat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tauhid dan menjauhi syirik agar pada saat-saat sempit ketika kita ingin ya mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat sakarat Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Ya ya'rifka fi syiddah coba lihat Firaun yang menyombongkan diri pada saat hidupnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la nah ketika eh, akan mati dia ingin beriman kepada Allah dia mengatakan aman, aman, aman. tapi dia tidak bisa menyebut Allah dia mengatakan Aman tu bi, bi, billadhi amanat bihi banu Israel. Dia tidak bisa menyebut Allah. Allah mengatakan al-ana. Apakah sekarang kamu baru, baru mau menyatakan iman? Faqad asaita kita eh, qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya engkau adalah orang-orang yang durhaka dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya jadi Firaun tidak bisa mengucapkan Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada saat dia akan mati. Tidak bisa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mati. Nah, demikian. Ya berapa banyak orang-orang yang sekat dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak bisa untuk mengucapkannya. Nah, kemudian wan uqtala fi sabilika mudbiran atau mati terbunuh saat uh, dalam keadaan melarikan diri dari medan pertempuran. Jadi termasuk yang uh, Allah Subhanahu uh, eh, yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung darinya adalah ya melarik, uh, mati pada saat melarikan diri dari medan pertempuran. Kemudian yang terakhir au amuta au atau aku mati karena disengat binatang berbisa. Nah demikian. Jadi hendaklah kita apa namanya e, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kematian seperti ini yaitu mati pada saat kita melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, kemudian salah satu faktor yang e, membuat seorang itu lari dari medan pertempuran adalah sikap e, sifat pengecut. Maka dari itu dianjurkan ya untuk berlindung dari sifat pengecut dan dianjurkan melatih diri untuk berani Ya. Nah, diriwayatkan dari Amr bin Maimun Al-Azdi yang mengatakan saat mengajari anak-anaknya ya, beberapa kalimat. Sebagaimana seorang guru mengajari anak muridnya menulis. Saat berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah berlindung diri dari perkara-perkara berikut ini. Setiap kali selesai sholat. Ya, setiap kali selesai sholat, beliau berdoa, Allahumma inni bika minal jubni wa bika min an uradda ila ardalil umur wa bika min fitnatid dunya wa bika min fit min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada usia lanjut. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi salah satu yang Nabi berlindung darinya adalah sifat al-jubun, penakut, pengecut. Demikian juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, pengecut, kepikunan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Jadi termasuk yang Nabi SAW berlindung darinya adalah al-jubun, ya, sikap pengecut. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Syarru ma fi rajulin syuhun haliun wa jubnun khaliun. Sifat yang paling buruk pada diri seseorang adalah syuhun hali. Syuhun hali. Hali syuh artinya kebakhilan. Bakhil yang disertai dengan sifat rakus. Hali adalah selalu berkeluh kesah. Jadi syuhun ahaliun. Sudah kikir selalu berkel, berkeluh kesah, tidak pernah puas. Itu yang pertama. wajibunun khaliun dan jubun jubun adalah pengecut ya khaliun yang berlebih-lebihan ya sangat pengecut ya, seolah-olah copot jantungnya saking takutnya yaitu apa namanya sikap uh, sifat pengecut maka dari itu ikhwan fillah hendaknya kita ya berlindung diri dari sifat pengecut ini karena sifat ini bisa mengantarkan ya orang itu pada apa namanya sif, uh, kondisi dia yang mana yang mana dia e, melarikan diri dari musuhnya pada saat e, pertempuran. Nah, kemudian satu perkara juga yang perlu diingat di sini adalah nah, oleh karena itu Ikhwan Fiddin, janganlah ya seorang itu berharap bertemu musuh. Ya, cari-cari musuh. Ya. Nah, mengharapkan untuk bertemu musuh. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin uh, Aufa, ya, Abdullah bin Abi Aufa bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Ubaidillah ketika akan memerangi kaum Haruriyah yaitu Khawarij. Ya. Mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah saw pada suatu hari ketika bertemu dengan musuh, beliau menunggu hingga apabila matahari telah condong, beliau berbicara di hadapan mereka, "Ya Yohanes, la tatamannau al adu, wasallallahu al-afiyah." فإذا لقيتم لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah berharap bertemu musuh. Mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian bertemu musuh, maka bersabarlah. Jangan lari. Kalau sudah bertemu, jangan lari Nah ini sebelum bertemu dia minta-minta bertemu musuh. Ketika bertemu dengan musuh dia lari, muncul sifat pengecutnya, lalu dia lari dari pertempuran. Nah dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah e, kilatan pedang. Nah jadi di dalam hadis ini terdapat larangan mengharap bertemu musuh. Ya maksudnya bukan membenci jihad visabilillah dan tidak meniatkan diri untuk berperang atau tidak mengharap mati syahid Ya karena semua itu telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi uh, di sini adalah uh, supaya uh, tidak timbul ya perasaan takjub, ujub, ria ya, ya mungkin dengan jumlah yang banyak atau merasa mampu dengan kekuatan yang dimiliki ya menyebabkan per, uh, kurangnya perhatian terhadap musuh. Nah, demikian ya. Nah, jadi Ubay Al-Ubay berkata di dalam syarahnya ya uh, dia katakan jika ada yang berkata mengharap bertemu musuh merupakan jihad dan jihad adalah ketaatan. Lalu mengapa dilarang dari ketaatan? Maka jawabnya adalah mengharap bertemu musuh akan menimbulkan kerusakan dan mudarat. Ya, karena dengan mengharapkan pertemuan dengan musuh akan timbul sikap uh, menganggap remeh, menganggap enteng musuh. Nah, barang siapa menganggap remeh musuhnya, maka hilanglah kekuatannya. Hilanglah keseriusannya. Nah, maka dia bisa kalah. Nah, demikian. Yang kedua, bertemu musuh merupakan perkara yang masih gaib. Ya, seseorang tidak tahu apakah ia bisa tegar atau malah melarikan diri ketika melihat kilatan pedang. Nah, apabila melihat pertempuran sudah berlangsung, dia akan melarikan diri ketika bertemu musuhnya maka janganlah kita berharap ya, bertemu dengan musuh. Demikian ikhwan fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguhlah. Berteguh hatilah. Artinya teguhkanlah hatimu. Istiqomahlah dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang uh, menang. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Jadi demikianlah ya uh, dosa besar yang ke-15 ini yaitu al-firar yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, nah tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah termasuk salah satu dosa besar yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas pelakunya dan diancam dengan ancaman yang berat di akhirat yaitu wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir tempatnya adalah neraka jahanam dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkannya sebagai salah satu di antara perkara-perkara yang membinasakan. Demikian ya Khonifuddin Azanillah jami'an. Nah untuk selanjutnya kita bisa uh, membuka forum tanya jawab. Aku lukul hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, baik. Syukur. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik pada Ustaz dan demikian lima nazarul azanillahu pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizhahullah taala yang sangat bermanfaat, eh, yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan Al-Kabair yaitu uh, Al-Kabair mengenai poin yang ke-15 yaitu dosa besar meninggalkan eh, medan pertempuran. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya, tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau untuk pesan singkat di nomor 0819896543 dan untuk pertanyaan pertama kita angkat uh, pertanyaan di pesan singkat Ustadz ada beberapa pertanyaan di antaranya dari pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah orang yang berangkat ke medan jihad sendiri karena tidak diberangkatkan oleh pemerintah kita karena dia ingin membantu kepada saudara-saudara kita yang terzolimi? Bagaimana Ustaz? Silahkan. Ya, itu tidak merupakan fardu ain baginya ya. Itu fardu kifayah. Itu pun dengan syarat-syarat yang ya, disebutkan oleh para ulama ya tidak apa namanya mengganggu dan merepotkan kaum muslimin di tempat lain. Ya, tidak justru menjadi beban ya bagi kaum muslimin yang akan dibantunya. Ya boleh jadi karena e, tindakannya itu justru merugikan pasukan kaum muslimin di sana atau menjadi beban bagi kaum muslimin di sana. Nah, ini juga berkaitan dengan e, apa namanya e, kebijakan dari pemimpin ya. Kalau pemimpin misalnya menyatakan tidak perlu, maka dia tidak perlu untuk berangkat. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, jadi itu ya fardu kifayah baginya untuk membantu kaum muslimin di tempat-tempat yang lain. Nah, tadi sudah kita sebutkan empat kondisi di mana jihad itu menjadi fardu ain, ya. Nah, selain itu wa ma ada dzalika bahwa fardu kifayah. Nah, fardu kifayah wallahu alam bisawab. Nah, Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Pak Deni yang berada di Jakarta. Silakan Pak Deni. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanyakan uh, tentang yang kasus di Ambon itu yang kaum muslimin waktu itu uh, diperangin dalam bahasa kafarnya gitu, itu wajib nggak hukumnya bagi kita untuk membantu atau pergi ke sana? Kira-kira bagaimana Pak, ya. karena iya. eh, ya. ya. Baik, uh, ya. Terima, terima kasih banyak untuk Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan dari Pak Denny tadi, uh, ada beberapa pertanyaan senada Ustaz di pesan singkat. Silakan Ustaz. ya Membantu kaum muslimin hukumnya wajib. Ya, cuma bagaimana cara membantunya? Ya harus bedakan membantu kaum muslimin dan berangkat ke sana, berangkat ke Ambon. Karena ini adalah urusan dalam negeri ya Republik Indonesia yang memiliki pemerintah yang berdaulat, ya memiliki aparat aparatur negara, ya eh, perangkat-perangkatnya yang eh, memiliki hak dan kewajiban, ya hak dan kewajiban. Maka bukan kewajiban rakyat untuk berangkat ke sana, Ya membantu harus, hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk membantu. Jadi kita e, membantu melalui saluran-saluran yang yang e, prosedural ya menurut syar'i maupun menurut e, tata negara di di mana kita berada di sini di Indonesia. Nah demikian. Jadi kita membantu dengan minta pemerintah untuk menyelesaikan ya kasus tersebut dengan dengan apa dengan baik begitu ya dan alhamdulillah itu uh, masalah sudah uh, selesai ya uh, tentunya dengan uh, apa namanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita berharap kepada pemerintah untuk bisa menangani ya kasus-kasus ini dan tidak terulang uh, untuk uh, ke depannya nah demikian jadi begitulah ya cara kita membantu ya cara kita membantu kaum muslimin di sana yaitu dengan meminta kepada uh, pemerintah untuk segera menyelesaikan ya dengan baik eh, kasus-kasus yang ada di sana, kasus yang ada di Ambon. Jadi tidak malah memperkeruh suasana ya atau membuat masalah menjadi semakin rumit dan runcing. Nah demikian karena kita tinggal di negeri yang berdaulat dan kita di bawah kepemimpinan satu apa namanya pemimpin yang juga ditunjuk oleh rakyatnya ya Nah, jadi kita serahkan urusan ini kepada uh, yang berwenang, ya. Yang berwenang dalam hal ini adalah uh, pemerintah dengan aparat uh, eh, dengan segala perangkat dan aparatnya. Nah, begitulah ya kita membantu saudara-saudara kita di sana yang membantu menyelesaikan urusan mereka. Nah, demikian. Adapun memobilisasi massa nah untuk jihad ya dengan mengatasnamakan uh, bendera atau slogan tertentu, maka ini, ini tidak dibenarkan. Dan saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin bahwa untuk fatwa-fatwa jihad ya fatwa-fatwa jihad ini tidak boleh diambil dari sembarang orang arti eh, sembarang orang dan bahkan bukan sembarang orang saja tidak boleh diambil dari sembarang ulama ya tidak semua ulama boleh dimintai fatwa berkaitan dengan jihad ya apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ya perincian dari permasalahan jihad ini ya merupakan ya hak khusus dari kalangan khusus para ulama. Jadi kalangan khusus dari para ulama. Jadi tidak semua ulama ya berhak dan boleh dimintai fatwa tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jihad ikhwan fillah. Azani wa iyyakum jami'an seperti yang ya pernah terjadi di Ambon dahulu ya Nah, jadi ini harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Apalagi meminta fatwa itu kepada orang yang bukan ulama. Ya, bukan ulama. Ya, seperti sebagian orang sekarang ini ya mengatasnamakan jihad dan mereka mengambil fatwa-fatwa jihad ini dari orang-orang yang jahil. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, karena jihad ini adalah satu ibadah yang agung yang harus dilakukan dengan ilmu, bukankah kita berpedoman kepada prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal amal berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Maka demikian pula jihad yang merupakan uh, ibadah yang sangat agung. Jadi tidak boleh dilakukan ya secara serampangan, ya menuruti hawa nafsu. Ya, sebagaimana kita juga nggak boleh sholat menuruti hawa nafsu. Ya, sebagai eh, apa namanya seenak seenaknya saja kita mengerjakan sholat. Misalnya kita mengerjakan sholat dengan bahasa Indonesia, karena merasa dengan bahasa Arab kita nggak bisa khusyuk, Ya tentunya ini batil kan begitu ya. Nah demikian pula jihad yang merupakan dirwatu sanamihi. Sanamil Islam. Puncak amalan di dalam Islam. Ya, Rasul Amri al-Islam. Kepala dari semua urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu salah. Tiangnya salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Nah, baik pokok maupun tiang sampai kepada puncaknya, atapnya, ya itu harus dengan ilmu semua Sebagaimana kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus dengan ilmu, tahu maknanya, ya, memahami maknanya, ya, syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya dan konsekuensi-konsekuensinya. Demikian juga sholat harus tahu rukunnya, syaratnya, ya, kemudian eh, hal-hal yang berkaitan dengannya, sifat-sifatnya. Demikian pula jihad harus tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya, baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Amur di Jakarta dan dari Aris di Cirebon yaitu mengenai hakikat jihad. Sebenarnya apa sih hakikat jihad yang sebenarnya yang sebenarnya itu Ustaz? Karena banyak kalangan yang menyatakan bahwa sedikit-sedikit jihad dan uh, orang banyak yang salah kaprah mengenai pemahaman jihad ini. Bagaimana Ustaz silakan? Ya, sepertinya ini butuh uh, satu tema khusus ya untuk membahasnya tentang jihad. Ya tentunya secara umum ya Nabi mengatakan mengqatala litakuna kalimatul kalimatullahi hal ulia bahwa fi sabilillah. Ya, barang siapa yang berjihad, berperang ya untuk meninggikan kalimat Allah litakuna kalimatullahi hal ulia ya bahwa fi sabilillah. Maka itulah dia jihad fi sabilillah. Untuk meninggikan kalimat Allah hanya saja banyak orang yang nggak mengerti kalimat Allah, agama Allah dia nggak ngerti. Jadi dia berjihad untuk menegakkan agama siapa? Ya, Islam tentunya, menegakkan Islam. Islam menurut versi siapa? Menurut pemahaman siapa? Apakah versi misalnya versi ya, apa namanya kelompok-kelompok tertentu? Ya. Versi Mu'tazilah misalnya atau Syiah Rafidah ya di atas Islam apa dia berjihad untuk menegakkan Islam apa ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan intan surullah yansurkum jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu nah masalah kita sekarang ini adalah tidak mengerti din yang benar maka dari itu ya ketika kaum muslimin meninggalkan jihad ini Allah Subhanahu wa eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk kembali kepada agama yang benar ya idza tabayyatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar waraditum bizzara' wa taraktumul jihad ya sallallahu alaikum dullan la yarji'uhu ankum hatta la yarji'uhu ankum hatta ya tarji'u ila dinikum jika kamu telah berjual beli dengan sistem ainah kamu telah puas ya wa aqatum arnabal baqar ya, kamu telah puas mengikuti ekor-ekor sapi dan telah ridha dengan bercocok tanam dan kamu tinggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan atasmu kehinaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu hingga kamu kembali kepada agamamu. Masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah kejahilan mereka tentang ad-din. Hingga mereka seperti kerbau dicucuk hidungnya, dituntun, digiring ke sana kemari ya tanpa mengerti hakikat yang sebenarnya, tanpa mengerti agama yang benar bagaimana, jihad yang syar'i itu gimana, ya bagaimana jihad yang syar'i menurut ilmu yang benar, ya menurut ilmu yang benar, ikhwanifidin, bukan ya kita katakan jihad menurut hawa nafsu, ya jihad menurut pikiran dan perasaan kita, ya bermodalkan hanya dengan semangat yang berkobar-kobar. Nah inilah yang berbahaya, yang menciptakan berbagai macam musibah ya dan bencana ya atas negeri ini ya. Nah demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jihad yang salah kaprah seperti inilah yang apa namanya membuat Islam ya dan kaum muslimin justru semakin tersudutkan ya dan dakwah Islam yang sudah marak di mana-mana ya sampai ke negeri-negeri ya, yang jauh Eropa, Amerika dan negeri-negeri lainnya ya menjadi terhambat karena apa namanya eh, citra yang yang buruk yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam karena jihad yang salah kaprah ini. Nah demikian khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi eh, ya begitulah ya mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan ini dan tentunya ya pembicaraan tentang jihad membutuhkan suatu masa yang ataupun waktu yang agak panjang ya Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Umu Zaki yang berada di Cikarang. Silakan Umu Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ini kan sangat fenomena banget gitu. Eh, sampai-sampai uh, rakyat Indonesia banyak sekali gitu yang eh, mungkin Eh, berlomba-lomba untuk berjihad ke sana gitu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan permasalahan yang sesungguhnya terjadi itu di Palestina seperti apa gitu ya Ustaz ya. Dan bagaimana gitu sikap kita? Apakah benar gitu perang di Palestina ini abadi gitu sampai hari kiamat? Dan bagaimana uh, kita menghadapi syubhat-syubhat yang mengatakan bahwa kaum salafiyun itu tidak bisa care dengan saudara-saudara kita di Palestina? Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, ya, ini sama seperti yang sebelumnya membutuhkan jawaban yang panjang ya, ya eh, para pendengar yang beriman. Ya, tentunya yang pertama ya kita uh, terus memberikan dukungan ya kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka dan mereka bisa apa namanya terbebas dari kezaliman ya Zionis Yahudi yang menimpakan berbagai macam ya kejahatan dan kezalimannya terhadap ya, kaum muslimin di sana. Nah, kemudian ya tentunya kalau dikatakan kita tidak care, tidak peduli itu juga tidak benar. Ya kita juga apa namanya e, menunjukkan kepedulian kita dengan memberikan ya berbagai macam bentuk bantuan yang bisa kita berikan ya dan bermanfaat bagi mereka ya bermanfaat bagi mereka ya baik itu bantuan moral maupun material yang yang bisa uh, meringankan beban mereka dan memberikan jalan keluar bagi mereka dari masalah yang mereka hadapi. Nah demikian memberikan jalan keluar bagi mereka uh, dari masalah yang mereka hadapi. Ya bisa dalam bentuk ya bantuan moral, material, doa dan lain sebagainya. Ya jadi kita tetap wajib bersama kaum muslimin dan menolong, membantu kaum muslimin dimanapun mereka berada ya apalagi mereka ditolimi ya dan mereka eh, apa namanya memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak berputus asa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan, menurunkan pertolongannya kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin di belahan negeri lainnya, ya seperti di Afghanistan, Bosnia dan negeri-negeri muslimin lainnya. Nah demikian ya dan e, tentunya e, yang perlu ya kita ambil ibrah di sini adalah ya pentingnya mereka untuk kembali kepada agama mereka, melaksanakan Islam dan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk syirik yang menghalangi ya yang menghalangi turunnya kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya mereka tetap berada di atas sunnah dan di atas uh, tauhid ya dan mengamalkannya dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah dan syirik yang mana ini dapat menghalangi turunnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana pernah terjadi pada masa ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ketika apa namanya uh, kaum muslimin uh, berperang melawan bangsa Tatar ketika itu tapi di antara mereka ada yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka mereka pun tidak mendapatkan kemenangan. Ya, mereka tidak dapat menaklukkan musuh mereka, tidak dapat mengalahkan musuh mereka. Nah, demikian. Ya, disebabkan ada di antara mereka yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk syirik. Nah, jadi hendaknya ya, ya ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurukum." Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ya menolong agama Allah ya artinya adalah menolong dalam arti kata kita melaksanakan ya eh, agama Allah ini. Kita melaksanakan agama Allah, mengamalkan agama Allah ini. Yang terpenting diantaranya adalah tauhid. Ya kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya karena itulah dia jaminan ya kemenangan bagi kaum muslimin. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa akan ada satu golongan yang berperang Kemudian ditanyakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang melihat Rasulullah SAW? Alaihi Wasallam? Kemudian dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Kemudian datang lagi satu kaum, satu golongan berperang di jalan Allah. Lalu ditanyakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang pernah melihat ya sahabat Rasulullah SAW? Dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Lalu berperang lagi satu golongan, ya sudah mereka Tanyakan lagi kepada mereka, adakah di antara kalian yang pernah melihat eh, orang yang melihat sahabat Nabi, tabiin? Dijawab ada, maka mereka pun memperoleh kemenangan. Jadi artinya ya khonifiddina azan ya Allah wa jami'an, keberadaan kita di atas manhaj yang benar, manhaj yang hak, itu merupakan uh, jaminan ya kemenangan bagi kaum muslimin. Ingat tadi sabda Rasulullah SAW, ya Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini atas kamu hatta tarji'u ila dinikum hingga kamu kembali kepada agama kamu, ya kembali kepada din yang benar, agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, ya Nah demikian saya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin sebagaimana yang telah diturunkannya kepada eh, apa namanya eh, eh kaum muslimin terdahulu. Ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang terdahulu. Nah demikian Khonifuddin azanillah wa jami'an nasihat yang serupa juga pernah dan sering disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan eh, kondisi ya saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Eh, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan dikarenakan waktu sudah habis Ustadz, mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan eh, pagi hari ini. Silahkan Ustadz. Ya, ya tentunya yang pertama adalah ya uh, larangan keras, pengharaman, melarikan diri dari medan pertempuran pada saat ya kita sudah bertemu dengan musuh kita. Ya, nah, itu adalah suatu yang sangat diharamkan dan diancam dengan ancaman yang berat di dunia dan ancaman juga di akhirat. Nah, kemudian dikecualikan darinya orang yang lari, orang yang mundur untuk melakukan tipu daya. Ya, mutaharrifal likital atau mutahizan ila atau untuk bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya disebabkan jumlah pasukan yang tidak berimbang. Ya, satu yang berimbang itu satu banding dua. Kalau lebih dari itu maka dikatakan tidak berimbang dan dia boleh ya bermanuver untuk bergabung dengan pasukan Muslim yang lainnya yang lebih besar. Nah demikian. Kemudian ya dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terbunuh di satu kondisi yang buruk yaitu kondisi di mana ia sedang lari mundur dari medan pertempuran. Nah, kemudian juga kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari sifat al-jubun yaitu uh, pengecut ya sifat penakut dan pengecut. Nah, demikian pula janganlah kita berharap-harap bertemu dengan musuh ya karena kita tidak tahu apakah kita bisa tegar ketika berhadap berhadapan dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu dengan musuh, fasbutu. Ya, teguhlah kamu. Wadkurullaha katiran. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya bahwa hal ini berkaitan dengan jihad yang syar'i. Adapun jihad-jihad yang tidak syar'i ini tidak masuk dalam pembahasan ini dan itu tidak termasuk tawalli mazhabi. Bahkan kalau dia terlibat dalam jihad yang tidak syar'i, maka dia harus keluar dari situ. Wajib dia keluar dari situ ya dia keluar dari uh, kesalahannya itu dari uh, kekeliruannya itu dan kembali kepada jalur yang benar ya jika jihadnya itu jihad yang tidak syar'i ya seperti contoh-contoh yang disebutkan misalnya jihad yang dipimpin oleh ya, selain imam kaum muslimin ya jihad yang dipimpin oleh selain imam kaum muslimin ya ya apa namanya yang dipimpin oleh ya pemimpin-pemimpin gadungan misalnya panglima-panglima gadungan maka itu hendaknya dia menarik diri dari ya jihad yang seperti ini bentuknya karena itu bukan jihad ikhwanifidin dan masalah-masalah jihad ini hendaknya ditanyakan kepada ulama yang yang khusus bukan sembarang ulama apalagi kepada masyarakat awam atau orang awam orang jahil ya penuntut ilmu itu tidak berhak untuk berfatwa ya di dalam masalah masalah jihad yang besar ya seperti uh, ini. Nah demikian konfidin azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya pertemuan kita pada uh, hari ini pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi para pendengar sekalian lebih dan kurang saya mohon maaf uh, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari setan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim